wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang menempuh satu jalan dalamnya dia ingin mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia dengan langkahnya tersebut satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kita lanjutkan eh, pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya eh, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Masih dalam pembahasan Al-Am tentang keumuman keumuman. Sebelumnya sudah beliau sampaikan, sudah beliau jelaskan tentang uh, eh, siyagul umum, sigah umum dalam dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kata beliau, al-amalu bil am. Ya, hukum mengamalkan dalil-dalil yang bermakna umum tadi. Nah, kata beliau, yajibul amalu bi umumil lafzi bi umumil lafzi al-ami hatta yas hatta yathbuta takhsisuhu. Wajib mengamalkan keumuman lafadz yang umum sampai ada dalil khusus yang valid yang mengkhususkannya. Nah, artinya kalau ada dalil bermakna umum, ya baik dari Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib kita amalkan, ya berdasarkan keumumannya. Nah, masya Allah Taala. Kenapa demikian kata beliau? Li'anna al-amala binususil kitabi was sunnati wajibun ala ma taqtadihi dalalatuha hatta yaquma dalilun ala khilafi dhalika. Karena kata beliau mengamalkan nas nusus nas-nas dalil-dalil syariat dalil-dalil dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajib ya alama taqtadihi dalalatuha wajib diamalkan sesuai dengan keharusan dari dilalah atau penunjukan dalil tersebut. Ya kalau bermakna umum kita amalkan secara umum. Ya. Hatta yakuma dalilun ala khilafi dalika. Sampai ada dalil yang valid ya menyelisihi hal tersebut. Kalau dalil itu bermakna umum ya kita amalkan umum. Ya. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Nah, masya Allah taala. Nah, ini kaidah yang bermanfaat ya dalam bab fikih ya dalam al-ahkam al-amaliyah Demikian pula kaidah yang bermanfaat dalam bab akidah, al-ahkam al-ahkam al-ilmiyah. Nah, al-ahkam al-amaliyah bab fikih, al-ahkam al-ilmiyah bab akidah. Nah, kalau ada dalil umum, maka kita amalkan dalil umum tersebut. Ya. Sampai ada dalil yang menunjukkan khususnya perkara itu. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullah, idha waradal amu ala sababin khasin wajib al-amalu bi'umumiha bi'umumihi li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kata beliau, kalau ada dalil umum, ya, kalau ada satu dalil umum yang valid, ya, karena disebabkan oleh sesuatu yang khusus, ya, disebabkan karena <coughs> sebab yang khusus, maka wajib mengamalkan dalil itu, keumuman dalil itu sesuai dengan keumumannya. Nah, kenapa? Li'anna al-ibrata bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Karena yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan adalah keumuman lafat dari dalil tersebut bukan karena kekhususan sebabnya. Nah, kita ulangi jika ada dalil umum, dalil yang bermana umum yang valid ya disebabkan karena sebab yang khusus. Jadi dalil itu ada bermana umum tapi disebabkan karena sebab yang khusus. Maka kita wajib mengamalkan dalil tersebut berdasarkan keumumannya karena dia bermana umum walaupun sebabnya khusus. Jadi tidak dilihat sebabnya tapi dilihat apa? Dilihat keumuman dalil tersebut. Kenapa? لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب karena yang menjadi patokan adalah keumuman lafat dari dalil tersebut bukan karena kekhususan sebab. Nah, beliau berikan contoh. Nah, akan datang nanti contohnya insyaallah taala. Illa ayyadulla dalilun ala takhsisihi ala takhsisil ammi bima yushbihu hala sababi alladhi warada min ajlihi fayakhtassu bima yushbihuha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan ya, pengkhususan umum tersebut. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pengkhususan makna umum dari dalil tersebut. Ya. Yang dalil dalil yang khusus ini, yang mentaksis ini, yushbihu hala sababil ladhi warada min ajlihi. Yang menyerupai ke, se, keadaan sebab yang dengannya validnya dalil tersebut fayakhtassu bima yushbihuha maka dia pun dikhususkan sesuai dengan kemiripannya kesamaannya nah masya Allah taala iya jadi kalau ada dalil yang yang khusus uh, afwan ada dalil yang bermakna umum ya ada dalil yang bermakna umum kemudian ada dalil lain yang mengkhususkan dalil itu ya maka kita eh, memahami dalil tersebut dengan kekhususannya kalau memang sebab kondisi sebabnya keadaan sebabnya itu sama. Ya, kalau keadaan sebabnya itu sama dengan keadaan sebab dari dalil yang umum tersebut. Nah, misalu mala dalil ala taksisihi. Nah, beliau sekarang berikan contoh. Nah, beliau berikan dua contoh. Contoh dalil yang bermana umum, tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan dan contoh dalil ya yang bermana umum tapi ada pengkhususan akan datang nanti. Baik, kata beliau, misalu ma dali ma la dalila ala takhsisihi. Contoh ya, sesuatu yang tidak ada dalil pengkhususannya. Ya. <coughs> Maksud contoh dalil yang dalil ini bermakna umum, tidak ada pengkhususan. Ya. Contohnya apa? Ayatul zihar. Ayatul zihar. Ayat-ayat tentang zihar. Ayat-ayat zihar ini maksudnya ayat-ayat yang berbicara tentang zihar. Ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Nah, zihar itu eh, seperti suami dia bilang begini kepada istrinya, "Engkau eh, punggungmu seperti punggung ibuku." Nah, jadi Dia mengharamkan, dia samakan perempuan itu sama dengan ibunya. Nah, ini ada hukumnya tersendiri tersendiri dalam dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah." والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا Dzalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hudud wa tilka hududullah walil kafirina adzabun alim. Naam. <coughs> Masyaallah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat Mujadilah ayat 1 sampai 4. Ya. Sungguhnya Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang telah mengadukan kepadamu. Dia mengadu kepadamu, wahai Muhammad, ya, tentang suaminya. Nah, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan pembicaraan kalian berdua. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, kemudian Allah sebutkan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim dan orang-orang yang menzihar ya orang-orang di antara kalian yang telah menzihar istrinya ya saya sudah sebutkan tadi Zihar itu dia katakan kepada istrinya, engkau bagaikan ibuku atau punggungmu sama seperti punggung ibuku. Nah, nah orang yang sudah seperti ini ucapannya, ya dia telah menzihar istri-istrinya mahunna ummat ummahatihim. Istri-istri mereka itu bukanlah ibu mereka. In ummahatuhum illa waladanahum. Karena sesungguhnya ibu-ibu mereka itu ya yang yang melahirkan mereka, bukan istrinya. Wa innahum layakuluna munkarom minal qawli zura. Sungguhnya mereka ini mengucapkan ucapan yang mungkar dari uca ya, mengucapkan ucapan yang mungkar dan kedustaan. Wa inna Allah la'afuun ghafur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni, Maha memaafkan, lagi Maha mengampuni hamba-hambanya. Walladina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu dan orang-orang yang telah menzihar istrinya dan mereka kembali mereka bertaubat dari apa yang mereka ucapkan tersebut ya maka dia hendaknya fatahriru rokobah hendaknya dia memerdekakan satu orang budak sebelum dia kembali kepada istrinya seperti biasa nah, sudah berjima ya kalau dia sudah ucapkan ucapan itu maka dia wajib apa e, tahrir rokobah e, eh, apa namanya melepaskan atau membebaskan seorang budak nah hamba sahaya maksudnya ya Demikianlah zalikum yutu'adhu nabihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian. Ya Allah peringatkan kepada kalian wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang kalian amalkan. Nah, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Tapi barang siapa dan barang siapa yang tidak mendapatkan budak dia, dia tidak punya budak untuk dimerdekakan, maka hendaknya dia berpuasa dua bulan berturut-turut ya sebelum dia menjima istrinya sebelum dia menyentuh istrinya nah famalam yastati' fa amu sitina miskina barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya dia memberi makan 10 orang uh, memberi makan 6 orang miskin nah baik memberi makan 60 orang miskin <coughs> nah dalikal litu'minu billahi wa rasulihi demikian itu ya agar kalian bertakwa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya wa tilka hududullah itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala walil kafirina adzabun alim dan sungguhnya adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu Subhanahu wa taala nah baik jadi kalau dia sudah zihar istrinya ada ada ada ada uh, hukuman tersendiri ya, sebelum dia kembali menyentuh istrinya berjima dengan istrinya yang pertama dia harus melepaskan seorang budak. Kalau dia tidak mampu maka dia harus berpuasa dua bulan e, berturut-turut. Ya, nggak boleh putus, harus apa namanya berturut-turut. Nah, masya Allah taala. Mutatabi'in kata Allah. Yang ketiga, ya kalau dia tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka hendaknya dia memberi makan 60 orang miskin. Nah, oh berat ya luar biasa Makanya nggak sembarangan kita ngomong kepada istri kita. Ya. Baik. Kata beliau, fa inna sababa nuzuliha zihar ziharu Aus sibni ziharu Aus sibni ibn Samit wal hukmu amun fi fihi wa fi ghairihi. Nah, jadi ini contohnya. Dalil yang ber, berlaku umum tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan. Ya, ayat-ayat tentang zihar boleh dilihat dalam surah Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tentang ayat-ayat zihar. Taib. Kata beliau, sesungguhnya sebab turunnya ayat ini itu karena sebab ziharnya Aus bin Samit. Aus ibnu Samit, dia telah menzihar istrinya, turun ayat ini. Nah, maka kata beliau, wal hukmu amun fihi wa fi ghairihi. Dan hukumnya ya, hukum tentang zihar tadi yang telah disebutkan tiga tadi perkara itu, ya, itu berlaku umum pada Aus bin Ibnu Samit dan juga berlaku kepada selainnya. Kita kaum muslimin semua berlaku. Nah, ya. Tidak ada taksis, tidak boleh kita katakan oh itu kan hanya untuk uh, sahabat Aus bin Samit saja. Enggak boleh kita sebut, berkata seperti itu. Kenapa? Karena hukumnya hukumnya umum. Nah, <clears throat> walaupun sebabnya khusus. Tadi telah kita sebutkan uh, kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi ibrah adalah keumuman lafat bukan kekhususan sebab. Ke kekhususan sebab terjadinya itu tadi kasusnya uh, Aus bin Samit radhiyallahu taala anhu. Nah, ya. Tapi kita ambil keumuman lafadznya bukan karena kekhususan kekhususan sebabnya. Tapi kita ambil keumuman lafadznya. Mana yang menunjukkan keumumannya? Perhatikan firman Allah tadi surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah ayat 1 sampai 4, perhatikan ayat yang kedua, alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim. Dan orang-orang di antara kalian yang telah menzihar istrinya. Ya. ya kita siapapun di antara kita, perhatikan kata alladzina. Alladzina ini adalah isim mausul. Isim mausul itu bermakna apa? Bermakna umum. Ini sudah kita bahas kemarin tentang siyagah, siyagul umum di antaranya apa? Isim mausul kembali di murojaah lagi pelajarannya tentang sigoh atau siagul umum atau sigoh umum yang keempat disebutkan oleh pengarang sebelumnya. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Nah, nah kata alladzina ini adalah kata sambung, isim mausul dalam bahasa Arab. Maka dia bermakna apa? Dia bermakna umum. Dia bermakna bermakna umum. <clears throat> nah, Masya Allah Ta'ala. Ayat ini bermakna umum, tidak ada pengkhususannya, kata beliau. Baik, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, wa mithalu ma dallat dalilu ala takhsisihi. Dan contoh ya, dalil yang menunjukkan ada dalil lain yang mengkhususkannya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safari." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal birri as-siyamu fis safari." As-siyamu fis safari. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ya, bukan kebaikan ya seseorang berpuasa ketika dia sedang safar, ketika dia sedang dalam perjalanan. Nah, apakah kita katakan ini bermakna umum? Kalau begitu, kalau setiap kali kita safar nggak boleh puasa karena Nabi mengatakan itu bukan kebaikan? Ternyata tidak demikian, ya tidak dipahami umum, ya karena ada dalil yang mengkhususkan. Coba kita lihat kata beliau, fa'in nasababahu kenapa eh, dalil ini, ini sabda Nabi SAW, bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Ini kita pahami khusus, tidak ber, eh, kita tidak memahaminya eh, secara umum. Karena ada dalil yang mengkhususkan, nanti akan kita sebutkan penjelasannya. Nah, kata beliau, fa'inna sababahu, karena fa'inna sababahu, karena sebabnya adalah, anna Nabi SAW kana fi safarin. Ya, jadi ceritanya itu, Nabi Alaihi SAW itu berada di satu safar, dari, di satu perjalanan, fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi. Tiba-tiba beliau melihat ada uh, keramaian ya, jadi mereka sedang safar beramai-ramai ya safar uh, di sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibayangkan seperti kita sekarang ya. Safar umpamanya dari dari dari dari kita dari Jakarta ke Bandung umpamanya ya. Jangan dibayangkan seperti kita sekarang ya. Safar dari Jakarta ke Bandung. Kalau dulu mereka Nabi SAW dan para sahabatnya kalau safar itu rombongan ya menempuh jarak yang sangat jauh. Umpamanya mereka safar dari Mekah ke Madinah itu eh, memakan waktu berhari-hari ya karena dahulu nggak ada bis, nggak ada pesawat, ya nggak ada nggak ada e, damri kalau kita di Jakarta ini. Nah tidak ada motor atau yang semisal dengannya, yang ada pakai kuda ya atau mereka pakai keledai atau yang semisal dengannya ya onta yang menjadi e, apa namanya alat transportasi mereka dahulu ya maka Nabi dalam perjalanan beliau beliau lihat ada keramaian ya dan melihat seorang laki-laki qadzullila alaihi telah diteduhkan, dipayungi, di, di, di, diteduhkan. Faqala mahada. Maka Nabi bersabda, "Ada apa ini?" Kalau mereka kata mereka mengatakan soim, dia adalah orang yang berpuasa ya Rasulullah. Nah, Faqala maka Nabi pun bersabda, "Laisa minal birri asyamu fis safari." Bukan bukanlah termasuk uh, kebaikan berpuasa ketika ketika safar. Nah, Masya Allah Ta'ala. Iya. Baik. Kata beliau, فَهَذَا الْعُمُومُ خاص بمن يشبه حال حال حال حال wa huwa man yashukku alaihi as-siyamu fis safari nah. ucapan beliau sabda beliau tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Artinya berpuasa ketika safar itu bukanlah kebaikan. Tidak baik kata Nabi SAW. Maka kalau tidak baik harus kita tinggalkan. Baik. Apakah ini berlaku secara umum? Enggak. Ternyata kita pahami keumuman ini ya kita pahami secara khusus ya untuk orang-orang yang kondisinya sama seperti si laki-laki tadi. Yaitu kondisi ketika puasa itu membuat dia keberatan, membuat dia tidak mampu ya ketika safar. Nah, maka barang siapa yang seperti ini kondisinya, maka lebih baik jangan dia puasa. Nah, kenapa jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika Nabi bersabda seperti itu, Nabi pun sedang berpuasa. Nah, hadis ini direwetkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis eh, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, beliau sebutkan ini dalam kitabus Saum Eh, dalam kitab Siam bab tentang bolehnya berpuasa dan boleh juga berbuka ketika safar di bulan suci Ramadan bagi seorang yang musafir tapi safarnya itu bukan safar maksiat. Nah, masya Allah taala dari hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi puasa ketika beliau melihat orang seperti itu maka Nabi bersabda apa? Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika ketika safar. Nah, Wadalilu ala taksisih bidalika. Dalil yang mengkhususkan mentaksis hal ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu fi safari. Bahwasanya Nabi sallallahu waktu itu ya beliau berpuasa ketika safar. Haitsu kana la yashukku alaihi wa la yaf'alu wa la yaf'alu sallallahu alaihi wasallam ma laisa bibirrin. Ya. Dalilnya dalil yang mengkhususkan hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang berpuasa ketika safar. Ya, dan kondisi beliau la yasyukku alaihi. Itu tidak memberatkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin melakukan sesuatu yang bukan kebaikan. Kan begitu? Ya. <clears throat> Ada orang berpuasa ketika safar, ternyata di perjalanannya orang tersebut diteduh diteduhkan atau dipayungi kemudian di, di, di, diistirahatkan ketika Nabi SAW melihat kondisi orang ini ya karena dia dia kecapean ya dia tidak mampu karena melakukan safar yang berat ya dalam kondisi dia berpuasa maka Nabi tegur bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika ketika safar nah Nabi ucapkan seperti itu dalam kondisi beliau pun ber, apa sedang sedang safar ya maka kita katakan yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah sesuai dengan kondisi orang tersebut. Lafadznya bermakna umum tapi ada taksis pengkhususan. Ya. Laisa minal birri asyamu fi safar. Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa ketika safar maksudnya ketika orang yang safar tersebut tidak mampu atau memberatkan hal memberatkan dirinya. Nah, maka ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah kondisi ini tidak boleh berpuasa ketika uh, tidak boleh berpuasa ketika safar hanya berlaku pada orang-orang yang kondisinya sama seperti laki-laki yang dimaksud dalam hadis tersebut yang dalam kondisi dia tidak mampu atau berat baginya berpuasa ketika ketika safar. Nah, jadi keumumannya mencakup kondisi. Ya. Bukan keumuman mencakup pribadi atau orang-orang tertentu. Nah, Masya Allah Ta'ala. atau uh, afwan terbalik kondisinya tidak mencakup eh, kondisi-kondisi uh, tertentu uh, kondisi semua orang akan tetapi hal itu mencakup kondisi pribadi atau orang-orang tertentu nah masya Allah taala taib sabda Nabi saw Alaihi laisa min al birri mu fi safari yani laisa fi kulli halin bukanlah termasuk kebaikan orang berpuasa nah ketika sedang safar, maksudnya tidak pada tidak pada semua kondisi. Ya. Akan tetapi tidak baiknya berpuasa ketika safar itu hanya pada kondisi ketika kondisinya menyerupai laki-laki tadi yang dipayungi, yang diistirahatkan tadi. Nah, jadi eh, nah, dalilnya bermana umum ya, mencakup seluruh kondisi kondisi-kondisi yang sama seperti kondisi laki-laki tersebut. Nah, tapi umpamanya umpamanya ada orang ya, dia puasa puasa Ramadan. Nah, kemudian dia melakukan safar umpamanya, dia dia dari dari <coughs> dari Jakarta ke Bandung umpamanya, dia safar. Nah, tapi safarnya tidak melelahkan, tidak memberatkan dia. Ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya ayat e, dalil ini, hadis ini tidak berlaku untuknya. Nah, dia boleh tetap berpuasa karena apa? Karena ya dia dalam kondisi sehat dalam kondisi kuat dan tidak memberatkan dia sama seperti kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tetap berpuasa dalam kondisi safar nah tapi kalau seandainya ada orang yang e, berpuasa kemudian dia melakukan safar tengah safarnya itu memberatkan safarnya memberatkan dia maka orang yang seperti ini tidak boleh atau tidak baik untuk berpuasa lebih baik dia lebih baik dia berbuka tidak berpuasa nah karena seorang musafir itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa ya di bulan suci di bulan suci Ramadan. Nah, bahkan ya kata para ulama kalau dia sudah tahu safar safarnya tersebut ya